Bagaimana cara bertaubat dari sikap tidak berakhlak kepada keluarga, lingkungan dan sebagainya. Tinggal merubah sikap, beristighfar pada Allah Taala, dan kemudian yang diajarkan oleh para ulama adalah memberikan hak-hak mereka kemudian cukup. Ya. Bukan menjadikan teman dekat, bukan. Ya. Bukan menjadikan sebagai teman akrab. Ya. Tidak dianjurkan. Adapun sahabat teman cari orang yang benar-benar saleh, mukmin, ahli sunnah. Nah, <clears throat> bagaimana cara membuat diri istiqamah untuk tidak melakukan maksiat-maksiat? Kita semua menginginkan untuk istiqamah. Dan semua kita tidak ada yang bisa memastikan diri kita apakah kita istiqamah sampai sekian sampai mati kita wallahu taala alam tetapi kita harus berupaya yaitu kita harus selalu sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal orang yang sibuk dengan ilmu amal ilmu amal belajar kerjakan belajar kerjakan mudah-mudahan tidak sempat dia untuk terbawa maksiat-maksiat biasanya yang terbawa maksiat ketika sudah mulai kering dari ilmu, jauh dari ahli sunnah. Sibuk dengan dunianya, tidak ketemu ahli sunnah, ketemunya orang kantor terus. Orang awam maksudnya orang kantor itu. Yang ceritanya tentang kemaksiatan, kemaksiatan, kemaksiatan, kemaksiatan. Wama ma adraka kemaksiatan. Tidak lain. Karena mereka tidak merasa itu maksiat. Cerita tentang uh, acara bioskop kemarin, cerita tentang konser, cerita tentang apa lagi. <laughs> Nah, akhirnya engkau akan terbawa dan akan mudah melakukan sesuatu kemaksiatan dan merasa ya paling tidak saya masih lebih baik dari mereka. Wah, GR. <laughs> Padahal kalau dia datang tengah-tengah halus sunnah sudah mengerikan. Tapi di sana dia merasa paling soleh sendiri. Bahkan mungkin dipanggil ustadz sama mereka. Nah, sehingga hendaklah terus bersama ahli sunnah sibuk dengan ilmu, mengkaji ayat dan hadis, dan kemudian dalam keadaan kita bersabar di atasnya akan lebih mudah. Karena kesibukannya selalu dengan dalil-dalil, dengan ayat dan hadis, dengan qala Allah, qala Rasul, sehingga kita dekat dengan Allah dan jauh dari syaitan. Tapi ketika jauh dari Allah, jauh dari qala Allah qala Rasul jauh dari ayat dan hadis jauh dari ahli sunnah dekat dengan syaitan itu yang berbahaya Allah taala a'lam bisawab subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh